alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah taala <clears throat> Alhamdulillah kembali malam hari ini kita semua dikumpulkan Allah bersama di masjid ini Pertama untuk mengerjakan kewajiban kita kepada Rob kita semua yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi yang kemudian kita lanjutkan sampai isya nanti dengan niat iktikaf, dengan niat tafakuh fiddin dengan niat menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah ya dengan mengkaji salah satu bagian daripada rukun iman yaitu iman kepada hari kiamat lebih khusus tentang masalah surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini diridhoi Allah taala menjadi ibadah yang kelak memberatkan timbangan amal soleh kita juga kita berharap semoga yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi wasilah Semoga dengannya kita nanti bisa berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas sebuah judul yang bunyinya apakah penghuni surga mewarisi bagian penghuni neraka? Ini sudah pernah kita bahas sedikit dulu ya. Yaitu pembahasan bahwa apakah penghuni surga mewarisi bagian penghuni neraka. Jawabannya apa? Iya apa enggak? Enggak apa iya? Pak Udin sehat gih? Pak Udin bukan? Oh bukan satunya. Gimana Pak Kadir? Apakah penghuni surga mewarisi bagian penghuni neraka? Jawabannya iya ini loh sudah disampaikan berulang-ulang Pak Qadir ini iya pas tugas paling ya tidak masuk iya <laughs> iya saya bacakan Bapak Ibu tak seorang pun hamba yang diciptakan Allah Ta'ala kecuali dijadikan baginya dua tempat ya setiap hamba yang diciptakan Allah Ta'ala itu disiapkan bagi dia dua tem tempat ya satu tempat di surga dan satu tempat di neraka tentunya dengan segala isinya dengan segala fasilitasnya maka barang siapa ditentukan baginya kepedihan sebagai pelaku kekufuran dan kesyirikan naudzubillah maka mereka akan mewarisi tempat-tempat penduduk surga yang disediakan bagi mereka dalam neraka. Jelas ya Bapak Ibu? Demikian halnya dengan orang-orang yang ditentukan bagi mereka kebahagiaannya sebagai penduduk surga. Mereka akan mewarisi tempat-tempat penduduk neraka yang disediakan bagi mereka di surga. Karena masing-masing orang punya dua tempat, tempat di surga dan tempat di neraka. Kalau orangnya masuk neraka, otomatis tempatnya di surga kosong. Sementara penduduk neraka ketika dia masuk neraka, otomatis tempatnya di surga kosong. Nah, itulah yang masing-masing mewarisi. Orang beriman mewarisi jatah penduduk neraka yang mereka tinggalkan kosong di surga dan penduduk neraka mewarisi tempat di neraka yang penduduknya masuk surga. Naudzubillah. Makanya orang beriman semakin tinggi amalnya Bapak Ibu, semakin banyak amal solehnya, makanya panjenengan itu jangan pernah meremehkan kebaikan meski sedikit pun. Ada paku di jalan ambilen. Siapa tahu Allah menerima itu dan menjadi amal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni raaitu rajulan yataqallabu fil jannah." saya itu melihat seseorang itu yataqallab. Yataqallab itu Bapak Ibu ketika dia tidur gelimpang-gelimpung gitu loh. Jadi yataqallab itu berbolak-balik fil jannah di dalam surga fi syajaratin yaqta'uha kana yu'dhin nasa fi dhahri tariq atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara dia nebang pohon yang ada di tengah jalan biasa ganggu orang itu dibalasi Allah Subhanahu wa taala dengan masuk sur surga. Senyum kepada orang yang kita jumpai itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah kan begitu. Senyum ente pada saudara ente pada wajah saudara ente adalah sedekah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, hatta walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Meski engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, ini menambah amal Bapak Ibu. Zikir juga ya. Zikir itu memberatkan amal. Satu alhamdulillah saja itu me, apa memenuhi almi mizan walhamdulillah tamlaul mizan ya satu ucapan alhamdulillah itu memenuhi almi mizan dan mizan ini Bapak Ibu lebih besar daripada langit dan bumi jadi alhamdulillah itu masya Allah besar sekali makanya perkara yang paling disesalkan penduduk surga nanti adalah zikir laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurullaha ta'ala fiha tiada sesuatu yang paling disesalkan penduduk surga ya daripada apa Bapak Ibu waktu yang berlalu begitu saja yang tidak mereka gunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kenapa kok zikir kok bukan sodako bukan sholat bukan haji karena zikir itu nggak pakai bondo gitu loh jenengan dalam kondisi jinabat misalnya boleh nggak berzikir beristighfar boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nggak perlu berwudu nggak perlu keluar uang seperti sodako nggak perlu pergi jauh ya nggak perlu pergi jauh ke ke, ke untuk haji jadi zikir itu Bapak Ibu Masya Allah besar sekali pahalanya kalimatani khafifatani fil lisan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis terakhir dalam kitab Sahihul Bukhari kalimatani khafifatani fil lisan dua kalimat yang sangat ringan pada lisan habibatani indar rahman sangat dicintai ar-rahman saqilatani fil mizan sangat berat pada mizan apa subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, jadi ini perkara-perkara yang menjadikan panjenengan semakin banyak amalnya, otomatis kesempatan mewarisi semakin besar. Orang kafir juga begitu, sama-sama kafir beda pak kafir yang biasa dengan kafir yang kurang ajar yang juahat itu tentunya yang juahat ini semakin besar dia mewarisi bagian di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun 10 11 ulaika humul warithun mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun yakni yang mewarisi surga firdaus mereka kekal di dalamnya Nah Ibnu Katsir, rahimahullah dalam tafsirnya Bapak Ibu ketika menafsirkan ayat 10 dan 11 dari surat Al-Mu'minun mendatangkan hadis Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin" Tiada seorang pun dari kalian illa walahu manzilan kecuali dia memiliki dua tempat manzilun fil jannah wa manzilun finnar tempat dalam surga dan tempat dalam neraka Fa amal mukmin adapun orang beriman fayabni baitahu allazi fil jannah maka dia membangun rumahnya yang ada di surga wa yahdimu baitahu allazi finnar dan menghancurkan rumahnya yang ada dalam neraka. Okay. Jadi intinya orang-orang beriman akan mewarisi rumah-rumah orang kafir. Nah, ini hadisnya jelas Bapak Ibu. Kemudian ada hadis lagi yang lebih jelas dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin yaji'u akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat nasun minal muslimin orang-orang dari kaum muslimin bin amsalil jibal mereka ini Bapak Ibu datang membawa dosa-dosa yang seperti gunung-gunung besarnya fayaghfiruhallahu lahum kemudian Allah mengampuni dosa-dosa itu untuk mereka wa yadhuha 'alal yahudi wan nasara kemudian Allah meletakkan dosa-dosa itu atas orang-orang Yahudi dan Nasrani inilah keutamaan orang yang beragama is Islam Lo apa gak zalim yang mereka itu kok malah gak, gak ngelakoni dosa apa kok malah ditumpelki dosa salah dewe kok Kristen Yahudi Nasrani kan begitu kan salah sendiri Allah Subhanahu wa taala memerintah mereka untuk hanya beribadah kepada Allah mereka malah nyembah Nabi Isa manusia nyembah Uzair juga manusia gitu kan nah ya sama seperti misalkan panjenengan punya pembantu gitu kan pembantunya gak nurut terus gak digaji ya salahmu dewe gak nurut aku kan begitu kan nah kayak begitu jadi artinya pada hari kiamat akan datang sekelompok kaum muslimin dengan dosa-dosa yang besarnya seperti gunung. Kemudian Allah mengampuni mereka dan meletakkan dosa-dosa tadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat Muslim yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati jika datang hari kiamat dafa Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan au nasraniya ya jadi Allah membayarkan kepada setiap muslim seorang Yahudi dan Nasrani Fayaqul kemudian Allah berfirman, "Hadza fikakuka minan nar." Ini adalah penggantimu untuk masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Makanya Bapak Ibu, orang Islam ketika di dunia itu memang didolimi enggak enak tak uripe gitu kan didolimi macam-macam tapi nanti di akhirat mereka itu yang akan mau mau mejena menang menang ya yang akan menang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semua menang gitu kan kalau tidak menang di dunia pasti menang di akhirat Pokoknya kita harus menurut Allah Subhanahu wa taala, jangan musyrik, sholat lima waktu dan jadi muslim yang baik. Insya Allah begitu. Nah, hadis ini tadi sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 63 tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa jadi Bapak Ibu orang-orang yang beriman akan mewarisi segala sesuatu yang menjadi milik orang kafir bahkan para wanitanya pun diwarisi ini bukan saya yang ngomong loh ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Mamin ahadin yudkhiluhullahul jannah." Tiada seorang pun yang dimasukkan Allah dalam surga illa zawwajahullahu azza wa jalla kecuali Allah akan menikahkannya dengan sintaini wa sab'ina zaujatan dengan 72 istri. Sintaini minal huril in dua istri dari bidadari wasab'ina min mirathihi min ahlin nar dan puluh dari yang dia warisi dari penduduk neraka. Ini ada hadis lagi tapi nggak saya bacakan jangan baca sendiri. <laughs> nanti Pak Qadir gak bisa tidur nanti. Iya. Nah, Kemudian Hisham bin Khalid, Bapak Ibu Hisham bin Khalid ini hadisnya sahih ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hisham bin Khalid berkata, "Min mirathihi min ahli nar." Dari yang dia warisi dari penduduk neraka. Yakni maksudnya rijalan takhulun nar, orang-orang yang masuk neraka fawaritha ahlul jannati nisa'ahum kemudian penduduk surga mewarisi istri-istri mereka kama wurithat imra'atu fir'aun sebagaimana istri fir'aun diwarisi diwarisi siapa istrinya fir'aun halo istri fir'aun diwarisi siapa <laughs> Pak Kodir itu saya pengen saya gitu tapi malu ngomong makan Irwan gondrong katanya jadi untuk istrinya Fir'aun Siti Asia ini nanti diwarisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Siti Maryam Siti Maryam kan nggak pernah punya suami kan nanti juga di surga diwarisi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ada pertanyaan Bapak Ibu tidak ada nggih? Sekarang anak-anak orang mukmin yang meninggal sebelum balik apakah menjadi penduduk surga? Jawabannya iya. Jadi yang dimaksud dengan anak itu ketika sudah ditiupkan roh ya. Dan peniupan roh itu umur berapa bulan? Halo? Halo? Minum dulu, minum dulu. Biar gak ngantuk. Dalam bu? Empat bulan, ya? Empat bulan. Jadi empat puluh hari, empat puluh hari, empat puluh hari ketika ditiupkan roh. Nah kalau misalkan itu kalau bahasa Gresiknya itu keluron ya, keluron. Jadi kalau janin itu e, cuma berupa darah belum ada rohnya ya maka itu nggak dianggap nggak perlu disolati gitu tapi kalau sudah ditiupkan roh ya meskipun e, pokoknya sudah ditiupkan roh ya umur 4 bulan maka ketika meninggal ya perlu di disolati dikuburkan ya seperti mayit biasa begitu gitu nah cuma doanya beda kalau doa orang dewasa itu kan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barat seterusnya. Ini, ini nanti doanya Allah ja'alhu faratan wa dhukhran wa syafi'an walidayhi dan seterusnya. Nggih. Karena anak-anak ini, ini nanti pasti menjadi pemberi syafaat kalau kedua orang tuanya mus muslim. Kalau muslim ya nggak bisa gitu. <clears throat> ya. Jadi hadisnya itu uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gimana bunyinya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. <clears throat> Inna ahadakum yajmau khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Jadi setiap orang dari kalian yajmau khalquhu dikumpulkan penciptaannya ya arba'ina yauman nutfatan 40 hari dalam kondisi nutfah thumma yakunu alaqatan mithla dhalik setelah itu 40 hari kedua berubah menjadi alaqah apa itu alaqah segumpal darah thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kemudian berubah menjadi sepotong daging juga seperti itu 40 hari jadi 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Setelah itu thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim seorang malaikat kepadanya. Siapa namanya? Enggak jelas, enggak ada penyebutan siapa nama malaikat itu, tapi yang jelas ini malaikat khusus tugasnya untuk meniupkan roh. Fayanfukhu fihi ruh Malaikat itu meniupkan roh wa yu'maru bi arba'i kalimat diperintahkan mencatat empat kalimat. Bikat bi rizqihi mencatat rizkinya. Wa amalihi amalnya wa ajalihi ajalnya dan yang keempat wasyaqiyun am sa'id dan dia celaka atau bahagia. Jadi umur 40 tahun Bapak Ibu, eh, 40 tahun. Berapa tadi? empat bulan itu sudah ditiupkan roh saya bacakan di antara anugerah Allah rahmat dan kemurahannya kepada orang-orang beriman pada hari kiamat adalah memasukkan keturunan mereka yang meninggal dalam kondisi belum balik dan belum melakukan amal apapun ke dalam surga. Jadi anak-anak kaum muslimin itu ketika meninggal sebelum balik pasti masuk surga. Dan nanti ada penjelasan demikian pula anaknya orang-orang kafir ketika meninggal sebelum balik itu mereka masih fitrah maka mereka masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maminan nasi min muslimin." Tiada seorang manusia muslim yutawaffa lahu thalathun yang tiga orang anaknya meninggal lam yablughul hinath belum balik illa adkhalahu Allahul jannata kecuali Allah memasukkan dia bapaknya ini ya ke dalam surga bifadli rahmatihi iyahum karena rahmat Allah kepada anak-anak apa karena rahmat Allah kepada anak-anak dia gitu jadi karena Allah merahmati anak-anaknya yang masih fitrah tadi, bapaknya muslim, ibunya muslim, Allah kasihan, maka kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Innan nisaa ya para wanita Qulna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ij'al lana yauman wahai Nabi mohon poong kami diberi satu hari khusus untuk mendapat ilmu dari beliau itu para wanita pada zaman Nabi fawa'adhuhunna maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu hari untuk ngajeni para wanita Nah, pada saat itu Nabi mengatakan ayyumamra'atin mata. Ya, ayyumamra'atin wanita manapun matalaha thalathatun minal walad yang memiliki tiga orang anak meninggal kanu hijaban minan nar maka anak-anak itu menjadi pelindungnya dari api neraka Qalat imra'atun ada seorang wanita berkata, "Wasnani" dan dua nggih Nabi nggih gitu, ngenyang. Kata Nabi, "Wasnani dan dua." Andai kan kalau mungkin satu juga nggih, mungkin Nabi juga mengiyakan cuma nggak ada yang ngomong gitu loh. Dan dua nggih, dan dua kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari sehingga hadisnya jelas sahih. Dalam surat At-Tur Bapak Ibu ayat 21 Allah berfirman Waladzina amanu Orang-orang beriman Wattaba'athum bi biiman Kemudian diikuti anak cucu mereka dalam <clears throat> keimanan Alhaqna bihim dzurriyyatahum kata Allah kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka digabungkan dalam surga wa ma alatnahum min amalihim min syai' dan kami tiada mengurangi sedikit pun <clears throat> pahala amal mereka kullum ri'im bima kasabarohin tiap-tiap manusia terikat, tergantung, tergadaikan dengan apa yang dikerjakannya. Jadi syaratnya apa tadi? Orang-orang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya dalam kei keimanan. Ini syaratnya, Pak. Jadi berarti kalau ini menjadi syarat, kalau panjenengan ingin kumpul bareng dengan anak keturunan semuanya dalam surga, tanamkan iman ke dalam anak-anak pian. Gimana caranya? Gimana cara menanamkan iman? ketika ada hujan tanyakan nak ini anak masih dua tahun tiga tahun empat tahun anak wis SMA ya oh, pak ngono kok ditakokno ya ya saleh dhewe gak biyen-biyen dda gitu kan sekarang itu loh Pak, ya ngapunten, orang itu biasanya semakin banyak ilmu itu semakin ateis gitu loh, bukan tambah dekat kepada Allah tapi tambah jauh. Ya, saya sudah pernah bercerita enggak tentang ini? Loh, kok belum main? Kapan sudahnya? Tapi tidak apa-apa, wis mending pura-pura tidak tahu daripada pura-pura tahu. Bahaya. Iya. Jadi saya katakan Bapak Ibu bahwa ya semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Allah nggih senantiasa. Mending bodoh tapi dekat kepada Allah daripada pinter banyak ilmu tapi jauh dari Allah. Jadi banyak orang itu semakin tinggi tingkat pendidikannya tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dulu panjenengan ketika belajar IPA tentang turunnya hujan, gimana? Masih ingat enggak? Gimana turunnya hujan itu Pak Toto? Gimana? Kok ini ini apa? Makanya ayam. Iya, jadi air laut diserap sinar matahari naik ya menguap. Terus ngumpul jadi apa? Awan. Awan menggumpal, gelap terus turun hujan. Iya gitu ya. Terus Allahnya di mana gitu loh. Kok cek pinter bean gitu kan? Iya kan? Disebutkan Allah enggak? Enggak disebutkan sama sekali. Jadi ngajari syirik itu sebetulnya. Sampai-sampai ada di majalah Islam itu, Pak. Ketika banjir itu di mana itu? Bengawan Solo murka. Nah, bengawan Solo itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu makhluk Allah taala Allah mengap Allah yang mengatur, Allah yang menjalankan. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan Allah berfirman Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Siapa Allah itu? Kata Allah, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan." Allah itu dialah yang menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan. Wasamaa binaan. Dia menjadikan bagi kalian langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an. Terus Allah juga yang menurunkan dari langit air fa akhraja bihi minas samarati dengan air itu Allah mengeluarkan banyak buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki bagi kali kalian fala taj'alu lillahi andadan maka sekali-kali jangan menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan sekutu-sekutu wa antum ta'lamun padahal kalian tak tahu tahu bahwa yang menciptakan itu Allah gitu loh kok bisa bisanya nikmat itu dinisbatkan kepada selain Allah itu syirik gitu kan nah kata itu matahari nah siapa yang ngatur matahari ya kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu uh, kecepatan. Bapak Ibu, makanya ketika punya anak ajarkan ketika ada turun hujan, nak siapa yang menurunkan hujan? Ketika ada bedek keluar. Kita ajari itu Allah lagi marah. Bukan marah sih, tetapi yang namanya ar-ra'at itu kan ra'at itu nama seorang malaikat Bapak Ibu. Jadi ar-ra'at itu nama mala malaikat. Malaikat itu punya mikhraqah Mikroko itu alat untuk ya semacam cambuk gitu untuk menarik awan. Dipukul ke awan itu diseret begini, sehingga ada suara ceter gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim ketika ada hal-hal yang menakutkan kan kita harus berlindung kepada Allah dari yang kita takutkan itu kan. Takut setan, kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim kan begitu. Ketika ada petir, ajarkan kepada anak kita biar kita tidak terkena azab Allah taala ya ucapkan subhanalladzi apa sakhkhara lana hadza itu apa itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin itu doa apa doa naik kendaraan jadi ketika ada petir itu ucapkan subhanaman yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati ketika ada angin berembus itu ingatkan, nah ini siapa yang mengembuskan angin? Ketika diajak makan ikan, mancing, ingatkan siapa yang menciptakan ikan ini? Siapa yang membuat dia besar? Biar apa? Biar dia itu kenal Allah Subhanahu wa taala wa ketika makan degan misalnya kelapa muda ya di, di pantai biasanya kan di pantai kan banyak kelapa muda nah tanyakan ini loh wong apa tumbuhnya dekat pantai kok subhanallah gak kesebaban melu asin gitu kan seger kan enak ental ya, tahu ental ya siwalan itu loh leganya masya Allah itu kan dekat laut semua kan kok bisa bisanya tidak kesababan air lah laut nah ini ingatkan kepada anak kita bapak ibu jadi setiap ada kesempatan ajarkan iman seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya ya anak gawanya bernama Umar bin Abi Salama makanya jenenge anak kecil Bapak Ibu nggih diurui ya hulam anakku samilla baca bismillah dulu kul biyaminika makan dengan tangan kirimu kul mimma yalik ya dengan tangan kanan ya dan makanlah makanan-makanan yang dekat dengan kamu Kemudian pada kesempatan yang lain ketika bersama Abu Dhar beliau itu melihat ada dua kambing tumbruk-tumbruan ya, tanduk-tandukan. Nabi bertanya, "Hei Abu Dzar, atadri fi ma intatuhata?" Kamu tahu enggak kenapa dua kambing ini kok saling tumbruk-tumbruan? Apa? Biar enggak tumbruk-tumbruan gitu bahasanya. Tanduk-tandukan ya. Nah, kata Abu Dar la adri, tidak tahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walakinallaha yadri wa sayaqdi bainahuma." Tapi Allah ngerti dan Allah akan memberikan keputusan di antara keduanya. Maksudnya, kambing saja, binatang saja itu nanti akan dihisap. Apalagi malu, manusia. Cuma bedanya apa? Setelah dikisos nanti pada hari kiamat binatang itu disuruh jadi tak tanah. Kalau manusia ada surga ada neraka neraka. Makanya orang kafir ketika melihat itu mengatakan ya laitani kuntu turaba ya Allah re dan ya saya jadi tak tahu saja gitu. Jadi apa? Jadi tanah saja. Nggih. Jadi ini Bapak Ibu, kalau panjenengan mengajarkan kepada anak panjenengan iman, umur 7 diajari sholat, umur 10 tidak mau sholat dipukul, ya mukul yang mendidik bukan ya bukan sebagai mukul menyiksa gitu kan. Itu pun yang dipukul itu adalah anggota-anggota yang tidak rawan, bukan wajah, bukan kepala gitu kan dan tidak menyakitkan. Jadi eh, hukuman untuk mendisiplinkan saja gitu. Ya, jadi e, memukul itu salah satu bagian dari pendidikan dalam Islam. Cuma ya harus difahami secara proporsional. Dona belum nyuruh mukul, teh mukul mbek linggis yo ya mati. Ya. Begitu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hinsa." Barang siapa tiga anaknya meninggal belum balik, kana lahu hijaban minan nar, maka anak-anak itu menjadi hijabnya dari neraka, penghalang ya Bapak Ibu. Au dakhalal jannah atau dia pasti masuk surga. Kemudian Barok bin Azib radhiyallahu anhu salah seorang sahabat berkata, "Lama tuhfiya Ibrahimu alaihi salam, ketika Ibrahim meninggal dunia, Ibrahim ini anak nabi dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini tidak termasuk istri beliau karena budak kan. Dikasih hadiah uh, dikasih hadiah sama mukaukis raja Mesir. Jadi raja Mesir itu diajak masuk Islam tapi tidak mau masuk Islam Nasrani agamanya dia ngasih Nabi hadiah dua budak sama kain sutra sama keledai putih nah keledai putih ini nanti dinamai Ufair namanya nah panjenengan kalau punya anak jangan dikasih nama Ufair keledai lah ya gitu tapi nggak apa-apa sih kalau dari Nabi ya. Iya. Ufair namanya. Kemudian dikasih hadiah e, Maria ini sama saudaranya. Saudari saudarinya ini dipek salah seorang sahabat diberikan Nabi kepada salah seorang sahabat. Sementara siapa ini si Maria ini diambil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai budak beliau. Boleh kan punya budak ini? Boleh. Bagus. mana bagus? Bagus lu singgi. Punya budak boleh ndak? Ya, nggak ya dinikahi ndak apa-apa Pak Kadir nggih. Pak Kadir. Boleh, kan Allah menjelaskan kan dalam surat Al-Mu'minun. Eh, Waladinahum hum li dan orang-orang yang menjaga kemah kemaluannya illa ala azwajihim kecuali atas istri-istrinya au ma malakat aymanuhum atau budak-budaknya ya au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin maka mereka tidak ter tercela tidak dicela adapun selain itu wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun adapun yang mencari selain daripada itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui pak batas zina kemudian homoseks lesbian dan onani juga masuk di sini nah tapi kalau dengan istri-istri dengan budak monggo tidak menjadi masalah itu loh yang bilang Allah Subhanahu Wa Taala nah dilanjutkan tidak ceritanya tapi nanti ibu marah kepada saya nanti ibu-ibu jangan semua nggih Kau sing jawab nih. Dalam Pak Kadir. Wes gak terlanjutkan kalau begitu. Dilanjutkan apa ndak? Pak Toto yang nyuruh nggih. Jadi Gini Bapak Ibu, Maria Al-Qibtiyah waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur sekitar 62 tahun atau 60 tahun. Jadi jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam umur 60 tahun itu itu kuat dijadikan kuda-kudaannya Hasan Husain gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa ya kita sebagai seorang muslim ketika umur 60 tahun harus masih kuat juga gitu kan. Dijaga makannya, jaga olahraganya dan lain sebagainya jangan guru kayak saya gitu. <clears throat> nah singkat cerita Bapak Ibu Maria al ini kan dari Mesir Mesir itu kan hijau apa gersang hijau dekat sungai Nil nah makanya biar Maria ini tidak kaget dengan kondisi Madinah yang panas ditempatkan di daerah pinggiran yang agak hijau Nah, pada suatu ketika yang beliau itu mestinya hari itu menginap ya e, di rumahnya Hafsah ya Hafsah. Hafsah kan sakit. Karena Hafsah sakit, maka Hafsah pamit pulang ke rumah bapaknya. Siapa bapaknya Hafsah? Umar. Karena Hafsah tidak ada, Maria Al-Qibtiyah dibawa Ya namanya budak yang digauli sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kasurnya Hafsah ini. Kok tiba-tiba Hafsah datang gitu loh, marah Hafsahnya, marah sekali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yowis ya wis, pian ridho ndak kalau saya mengharamkan si Maria ini atas diri saya. Maksudnya ya tak haramkan selamanya. Hafsah ridho tiba-tiba kok turun surat At-Tahrim ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik ya ayuhan nabiyyu wahai nabi lima tuharrimu mengapa engkau mengharamkan ma ahalallahu laka apa yaitu wanita yang dihalalkan Allah bagimu tabtaghi mardata azwajik hanya karena mencari ridho istri-istrimu. Nah, Nah ini bagi yang nggak berani menyampaikan, oh enggak, itu karena nggak anu Nabi mengharamkan madu. Memang ada riwayat begitu pak. Tapi nanti panjenengan baca sendiri tafsir Ibnu Katsir disebutkan semua riwayat itu. Riwayat yang Nabi mengharamkan madu ada dan riwayat yang Nabi mengharamkan madu beneran juga ada dan sama-sama so sahih. Intinya kemudian turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim فرض الله لكم تحلة أيمانكم dan seterusnya ya ini tentang surat at-tahrim nah ini kemudian setelah itu Ibrahim ini Maryam hamil Maria hamil. Karena hamil khawatir nanti istri-istri yang lain cemburu kan gak ada yang hamil kan? Sehingga no, jangan diberitahu gitu. Yang lain jangan diberitahu e, maksudnya jangan diberitahukan kecuali ketika lahir. Ketika lahir ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bayinya dan ditunjukkan kepada para sahabat seneng ya belum mengatakan anak ini saya namai Ib Ibrahim sesuai dengan nama bapak saya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu was wassalam. Nah, tapi nggak enggak lama setelah itu bapak ibu Ibrahim ini meninggal dunia. Ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi mengatakan innalahu murdi'an fil jannah. Dia memiliki murdi apa murdi? Wanita yang menyusuinya di di surga. Intinya di sini Bapak Ibu, anak kaum muslimin yang meninggal sebelum apa? Balik maka masuk surga apa neraka? Pasti masuk surga. Bahkan disebutkan sigharuhum daami jannah. Jadi anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum apa sebelum balik itu menjadi daami jannah, para penghibur surga gitu kan Ya talaqa ahaduhum abawai seseorang dari anak-anak itu menyambut bapak ibunya fayakhudhu bithaubihi diseret-seret ya ya kain baju bapaknya itu kama akhudhu ana bisonafatin sebagaimana saya itu mengambil ujung sarungku ini ya Nah, jadi terus di, ditarik bapaknya itu hatta yudkhilahullahu wa abahul jannah sampai bapak itu eh sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga. Nah, adapun dalil bahwasanya anak-anak kaum musyrikin yang meninggal sebelum fitrah juga masuk surga, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan pernah bermimpi dalam mimpi nanti jenengan lihat sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 250 ya bab tahrimul kadzib hadis yang paling panjang tentang mimpinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kalau nggak salah sahabat yang meriwayatkannya itu bernama Samurah bin Jundub Samurah bin Jundub kalau nggak salah pokoknya dalam bab 250 itu haramnya berdusta hadis yang paling panjang jenengan baca. Oke. Nah nanti di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat orang sangat tinggi kepalanya di mana di langit sementara di bawah kakinya itu banyak anak kecil. Nah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail ya Nah, keduanya menjawab wa ammal wildanul ladina haulahu Adapun anak-anak kecil yang ada di sekelilingnya fakullu mauludin mata alal fitrah maka setiap anak yang terlahir dan meninggal di atas fitrah. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa auladul musyrikin?" Wahai Rasulullah, apakah juga anak-anak kaum musyrikin? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa auladul musyrikin juga anak-anak kaum musyrikin. Jadi anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, Bapak Ibu mereka juga masuk surga. Insya Allah demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.